Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baca basmalah tiga versi. Syafi'i, Jahar. Hanafi Ambali, Sir. Maliki, enggak baca basmalah sama sekali. Tiga-tiganya benar. Tapi ketika kita tahu bahawa masyarakat itu bermazhab syafi'i, maka kita jangan menjadi imam yang kontroversial. Lihat ketika Syekh Abdul Rahman As-Sudais, imam Masjidil Aram, datang ke Masjid Istiqlal, diminta menjadi imam.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 Sedangkan yang pendek adalah dari Wad-Duha sampai An-Nas itu dibaca pada solat maghrib. Jadi kalau pada solat subuh ada imam baca al-waqi'ah, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaq'atiha kadzibah." Makmum enggak boleh unjuk rasa. Unjuk rasa, tolong ganti imam Pak pengurus.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 Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, nggak pakai wabi hamdi. Ada lagi bacaan ruku, ada subuhun qudus rabbul malaikati ruh. Ada lagi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta allahumma firli Ada saya tuliskan beberapa bacaan-bacaan ruku.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 Pada saat ini kita sedang meminta lapan permintaan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu Lapan proposal kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak ingat entah apa yang dia katakan kepada Allah. Allah Allah please forgive me oh my god.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 Saya pakai ala rahatihi tapi saya tak menyalahkan yang pakai atau begini tapi yang unik pendapat Syekh Ibn Uthaymin ulama Saudi Arabia kata Syekh Ibn Uthaymin ala rahatihi begini kal ajin atau begini au bi ghairihima atau selain keduanya Halo, ada lagi selain kedua ya bisa begini bisa begini atau dia pemain karate dia bangun begini ini masalah bukan rukun bukan syarat bukan sunat bukan rukun bukan syarat bukan sunat bukan rukun bukan syarat bukan wajib bukan rukun bukan syarat bukan wajib tapi sunat dilaksanakan baik maka tadi kita semua bangkit begini andai orang tidak pakai duduk istirahat ya enggak apa-apa bangun dia langsung Allahu Akbar boleh karena Nabi pun pernah melakukan itu ketika masih muda tapi ketika badannya sudah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 Orang Islam lehernya sempurna bergerak. Masuk masjid. Tahiyat al-masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Qabliyah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat. Salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enam. Salat sunat isyraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Ah, ah, ya. Dulu Nabi kalau berdoa ngajarkan tangannya. Tangan gini tinggi. Orang sekarang berdoa tangan di paha. Orang kalau tangannya berdoa di paha itu artinya mau kasih kasih deh kalau enggak enggak apa-apa juga. Enggak yakin dia. Maka berdoalah kepada Allah.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 Ya ayyuhalladzina amanu akrimun nisfa min Sya'ban. Enggak ada. Dalam hadis ada. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sa'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Siapa yang berdoa pada malam itu, diampunkan Allah segala dosanya, dikabulkan Allah segala doanya.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 Pertama, memakai jubah kebesaran, pakai jubah. Siapa yang punya jubah bawa pada malam nisfu Sya'ban pergi ke masjid. Kemudian yakta'ilun pakai celak. Sebelum berangkat ke masjid pakai celak. Lalu kemudian mereka buat bukhur. Bukhur itu asap kayu gaharu. Asap Bukan asap menyan manggil jin hantu jemalang tanah.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 Nakurullah. Kami berzikir mengenai Allah. Nusabbihullah. Mengagungkan Allah. Nahmadullah. Memuji Allah. Nukabbirullah. Memuliakan Allah. Wallahi ma ajlasakum illa hadha. Demi Allah, kalian tidak berzikir, tidak duduk kecuali karena ini. Kami duduk karena hanya zikir saja. Lalu apa kata Nabi? Qumu maghfuran lakum.